Setelah kita baca hadisnya, dan juga telah kita uraikan hadisnya, sekarang insya Allah kita masuk pada pembahasan fihi masail. Ini seingat saya. Tak kasih tanda soalnya. Fihi masail. Qala rahimahullahu ta'ala fihi masail. Pada hadis di atas dan juga pada bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama ialah ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Mengetahui atau mengenal tingkatan-tingkatan orang dalam perkara tauhid. yakni kaum muslimin itu bertingkat-tingkat berbeda-beda martabatnya dalam perkara tauhid. Ini diambil dari kalimat yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wala azab. Diambil dari adanya di tengah-tengah umat ini 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab menunjukkan mereka itu ialah orang-orang yang mencapai puncak tauhid. Menunjukkan pula ada orang yang bukan termasuk golongan ini. Ya, yang kurang nilai tauhidnya atau bahkan yang habis dan pudar nilai tauhid. Sehingga di sini diketahui bahwasanya umat manusia itu bertingkat-tingkat dalam hal tauhidnya. Perbedaan ini, Allah tidak dilihat dari perbedaan usia atau generasi atau keadaan atau suku atau bangsa tidak. Tetapi perbedaan martabat tauhid ini terjadi dengan perbedaan tahqiqut tauhid. Perbedaan upaya masing-masing orang memurnikan tauhidnya. Sehingga semakin dia memurnikan tauhidnya, semakin tinggi martabatnya. Semakin dia mengotori tauhidnya, maka akan rendah martabatnya. Dengan tanpa pandang bulu. Wallahu musta'an. Hasaniyatu. Masalah yang kedua. Ma makna tahqiqihi? Apa makna memurnikan tauhid itu. Lewat pembahasannya bahwasanya memurnikan tauhid, tahqiqut tauhid itu ialah memurnikannya dari tiga perkara. Masih ingat apa saja? Hah? Memurnikan tauhid itu dari tiga perkara. Yang pertama dari kesyirikan-kesyirikan tahqiquhu min minasyirik memurnikan tauhid dari kesyirikan yang kedua tahqiquhu min al bid'ah memurnikan tauhid dari kebidahan-kebidahan dan yang ketiga tahqiquhu min al ma'asi memurnikan tauhid dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam dan yang diulas dalam kitab ini dengan membawakan beberapa riwayat menunjukkan tahqiq tauhid itu ialah takhlisuhu minasyirik. Memurnikannya dari kesyirikan. Nah, ini dilihat dari hadis sifat-sifat orang-orang yang masuk dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. هم الذين لا يسترقون ولا yaktawun ولا yatatayyarun وعلى ala يتوكلون. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak tatayur dan tawakal kepada Rabbnya. Nah, ini upaya untuk memurnikan tauhid satu. Faedah yang kedua. satu. Yang ketiga. Sana'uhu subhanah. Sana'uhu subhanah. Ala Ibrahim. Sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim. Fi kaunihi lam yaku minal musyrikin. Di mana beliau bukan termasuk kaum musyrikin. Ini yang disebutkan dalam ayat yang menerangkan tentang keutamaan sifat-sifat Nabi Allah Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam seorang ummah, seorang imam, seorang yang qanit, yang terus taat kepada Allah, seorang yang hanif, yang lurus, dan bukan termasuk kaum musyrikin. Ini menunjukkan bahwasanya eh, bila seseorang itu lepas dari kesyirikan, lepas dari semua bentuk kesyirikan, baik syirik besar atau syirik yang kecil, ini adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Paham? Sebab masukkan dalam satu sifat dari sifat-sifat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walam yaku minal musyrikin. Kan termasuk kaum musyrikin. Lewat pembahasan dulu bahwasanya di sini Nabi Allah Ibrahim selamat dari syirik akbar, syirik besar, dan selamat pula dari syirik yang kecil. Ini yang dimaksudkan dengan tahqiqut tauhid. Memurnikan tauhid. Sehingga beliau dengan ini dijuluki sebagai Imamul Hunafa, tokohnya para muwahidin. Dikarenakan beliau selamat dari semua bentuk kesyirikan yang ada. ar Yang keempat, sana'uhu. Pujian Allah, sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala sadatil awliya' kepada tokoh-tokoh wali, kepada para tokoh-tokoh para wali-wali, wali-wali Allah, di mina syirik Allah puji mereka karena mereka selamat dari kesyirikan. Ini yang disebutkan dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya kaum mukminin al-muqarrabin. Kaum mukminin yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dengan bahasa lain sadatul aulia, para wali-wali, para tokoh-tokoh agama. Di antara sifat mereka ialah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka itu tidak syirik kepada Rabbnya. Juga lihat pembahasan masalah ini, bahwasanya kalimat la yusyrikun umum. Mereka nggak syirik, yakni selamat dari syirik yang besar dan juga selamat dari syirik yang kecil. Sekali lagi, inilah yang disebut dengan tahqiqut tauhid, memurnikan tauhidnya. Sehingga pemurnian tauhid itu merupakan sifatnya para ambiya, para nabi dan para rasul dan juga sifatnya para aulia, sifatnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. al satu yang kelima. Kaunu tarkir ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid. Masalah yang kelima ialah meninggalkan minta ruqyah. Pengertian tarkur ruqyah ay istirqa. Tidak minta di ruqyah wal kai tidak minta pengobatan kai si panas minta bibit tauhid ini termasuk bagian dari memurnikan tauhid ini diambil dari mana ya kawan diambil dari hadis humul ladzina la yasarfun wa la mereka itu ialah orang-orang yang tidak minta ruqyah dan tidak pula minta pengobatan kiai. Kenapa dikatakan termasuk memurnikan tauhid? Sebab di sini mereka melepaskan diri dari ketergantungan kepada makhluk. Paham ya? Hati mereka, diri mereka itu tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung yang sangat sempurna, tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada huwa. Sehingga kalau orang itu minta dirukyah, minta dirukyah, itu berarti hatinya dia itu tergantung sama makhluk. Jadi tauhidnya dia kurang bunyi, kurang beres. Demikian pula ketika dia minta pengobatan besi panas, atau dia tatoyur, menganggap sial dengan adanya burung atau semisalnya, itu menunjukkan bahwasanya hatinya dia itu ketergantungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk. Ini menunjukkan tauhidnya dia itu ada yang ada yang rusak. Sehingga kalau kemudian dia meninggalkan itu semuanya, tidak minta diruqyah, tidak minta pengobatan besi panas, tidak tatayur, menunjukkan orang ini sangat tinggi tawakalnya, sangat tinggi ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya pemurnian tauhid. Betul-betul hatinya itu dipersembahkan untuk Allah semata. Halah Asa di satu yang keenam. Kaunul jami' litilkal khisal huwa tawakkul yang mengumpulkan sifat-sifat di atas ialah at-tawakkul. Ya, ini pada hadis هم الذين لا يسترقون ولا يكسهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون mereka adalah orang yang nggak minta rukyah tidak minta pengobatan besi panas nggak tatayur itu semuanya terkumpul dalam kalimat yang terakhir wa ala ya tawakkalun. mereka adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah subhanahu wa taala jadi tidak minta dirukia itu dikarenakan kesempurnaan tawakal. Tidak minta pengobatan besi panas karena kesempurnaan tawakal. Tidak sial, merasa sial dengan burung, itu juga karena kesempurnaan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tawakul tawakkul Allah tawakal yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tauhid. Termasuk tauhid mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. as yang ketujuh. Yang ketujuh ialah umqu ilmi sahabah. Kedalaman ilmunya para sahabat kedalaman ilmunya para sahabat. Lima arifatihim. Karena mereka tahu. Annahum lam yanalu dhalik illa bi'amal. Bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan itu semua kecuali harus dengan amal. Ini ikhwan ketika mereka memperbincangkan memperbincangkan tentang 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga dengan tambah hisab, dengan tambah azab. Ya, ketika Rasul memberitahukan demikian, mereka langsung berbincang-bincang dan menyebutkan beberapa amalan-amalan besar. Apa di antaranya Bu Allah? Amal besar yang mereka sebutkan waktu itu. Ha. Ha. Apa diantaranya? Ya, Ustaz. Di antaranya apa, Ustaz? Allah, buka dulu, Ustaz. Iya. Kan ketika Rasul memberitakan masalah ini, beliau kan masuk rumah. Iya kan? Masuk rumah. Para sahabat berbincang-bincang masalah itu. Ketika mereka berbincang-bincang untuk mengetahui siapa sebelum orang ini, mereka menyebutkan sejumlah amalan. Barangkali mereka tuh ialah fulan, barangkali mereka tuh begini, Begini begitunya itu ialah amalan besar. Apa itu? Lo nengok. Apa kau? Hah? Apa ini? Apa Hamz? Hah? Nah, dia mengatakan barangkali mereka itu ialah orang-orang yang menyertai Rasulullah. Ini para sahabatnya Rasul. Ini diantara yang mereka sebutkan. Barangkali mereka itu ialah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai sebagai para sahabat. Dalam keadaan kedudukan sebagai sahabat itu kedudukan yang sangat tinggi, susah dicapai. Ada lagi yang mengatakan ada lagi yang mengatakan la'allahum wulidu fil Islam walam yusyriku billahi syai'a. Barangkali mereka itu orang yang lahir dalam Islam, tidak pernah syirik sedikit pun. Wa zakaru asya' Dan mereka menyebutkan banyak hal. Yang mereka sebutkan itu ialah amal-amal besar. Ya kan? Tidak ada yang mengatakan, oh barangkali mereka itu orang yang, kaya, barangkali mereka itu orang yang ningrat. Tidak. Tetapi yang mereka sebutkan itu ialah e, mencapai derajat atau mencapai orang 70 ribu orang tadi itu dengan perkara-perkara amal yang besar. Ini menunjukkan betapa dalamnya keilmuan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in di mana mereka tahu e, tingkatan yang sangat mulia martabat yang sangat tinggi dalam Islam itu tidak bisa dicapai dengan ongkang-ongkang kaki tidak bisa dicapai dengan santai-santai tetapi martabat yang sangat tinggi dalam Islam itu dicapai dengan amalan. Paham ya? Kepengen masuk surga, ya nggak bisa berangan-angan. Nggak bisa dengan cara mimpi. Tetapi diwujudkan dengan melakukan amalan yang bisa menuju ke dalam surga. Selamat dari neraka, juga demikian. Tidak bisa kemudian harapan. Tapi juga diwujudkan dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kedalaman ilmunya para sahabat. Itu semua tidak bisa dicapai melainkan dengan amal. Asaminatu yang kedelapan. Masalah yang ke-8 ialah hirsuhum alal khair. Ambisi para sahabat, semangat para sahabat untuk perkara kebaikan. Ini dari sisi perbincangan mereka tadi. Paham ya? Kalau yang di awal kedalaman ilmunya sahabat itu ketika mereka menyebutkan beberapa perkara amalan. Kalau yang ini, semangat mereka untuk mencari kebaikan ialah perbincangan mereka itu perbincangan-perbincangan yang ilmiah. Perbincangan-perbincangan untuk mencapai mencapai martabat yang sangat tinggi dalam Islam. Masya Allah. Ini para sahabatul kiram. Maka bila kita diberi faedah seperti ini, Sekali lagi ikhwan, bukan kemudian dijadikan sebagai wawasan tentang sahabat saja. Tetapi ini semuanya dijadikan sebagai ibrah. Dijadikan sebagai panutan, kedua uswah. Tamam. Kalau para sahabat saja demikian keadaannya, mereka berbincang-bincang tentang perkara kebaikan, bersemangat untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, maka tentunya orang yang jauh dari zaman kenabian, orang yang telah para sahabat, seharusnya lebih lebih lagi bersemangat untuk beramal kebaikan. Itu yang namanya ibrahim. Sehingga nggak cukup dengan membaca syarah saja. Oh sahabat itu dulu orang yang semangat. Oh dulu mereka itu orang yang ambisinya kuat dalam berkata kebaikan. Enggak itu semua dijadikan sebagai kaca supaya kita semua e, menjadikan mereka sebagai kuduah sebagai panutan supaya masing-masing kita berupaya berusaha untuk mencapai apa yang mereka capai sehingga itu sebagai motivasi semangat untuk lebih bersemangat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala at yang kesembilan Masalah yang kesembilan. Fadilatu hadhil ummah. Keutamaan umat Islam ini. Bil kamiyah. Secara kuantitas. Jumlah. Wal kaifiyah. Secara kualitas. Mutu. Ini masalah yang kesembilan. Yakni umat Islam ini umat yang sangat mulia. Daripada umat-umat yang lain. Dari sisi jumlah dan dari sisi kualitas mutunya. Ini diambil dari mana ya kawan? Secara secara jumlah dari mana ini? Nah, Dari hadis Ibnu Abbas tadi. Ketika Rasulullah SAW menceritakan umat-umat itu ditampakkan kepada Rasul. Belum melihat seorang Nabi hanya memiliki tiga sampai sembilan pengikut. Ada lagi seorang Nabi yang hanya cuma punya dua pengikut ada lagi seorang nabi cuma punya satu pengikut. Ada lagi seorang nabi yang tidak punya pengikut sedikit pun. Tiba-tiba beliau melihat sawadun azim. Hitam yang besar. Dan mengira ini sebagai umatnya. Ternyata disebutkan ini umatnya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu tiba-tiba uh, dikatakan kamu lihat yang sebelah sana. Suruh nengok ke sebelah yang lainnya. Ternyata beliau melihat sawah sawadun awim hitam yang sangat besar, lebih besar daripada yang sebelumnya. aman Lebih besar. Dan disebutkan dalam riwayat ini yang namanya sawah sawadun awim hitam yang besar itu artinya eh, orang-orang uh, yang sangat banyak yang berkumpul yang kelihatan dari jauh. Dari jauh dilihat sehingga yang kelihatan ialah bekas hitam saja. Ini menunjukkan bahwasanya umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu lebih besar daripada umatnya Nabi Allah Musa. Bahkan terbesar dari umat-umat yang lainnya. Sehingga umat Islam ini mulia dari sisi jumlahnya. Kemudian dari sisi kualitasnya. Jadi nggak semata-mata jumlah tok, tapi melompong, bukan. Tapi dari sisi mutunya pun juga ada di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan pada mereka ada tujuh puluh ribu orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Sebagaimana yang e, disebutkan dalam sebagian riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah minta tambahan, ya, sehingga pada masing-masing seribu orang ada lagi 70 ribu lagi yang lainnya. Sehingga jumlahnya hampir mencapai 5 juta orang. 4 juta 900 orang. Mereka semua masuk dalam surga dengan tambah hisab, dengan tanpa azab. Sehingga dari sisi dari sisi jumlah menang kaum muslimin. Dari sisi kualitas juga sangat bermutu kaum muslimin. Beda dengan umat-umat yang terdahulu. Ini keutamaan umat ini umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ashiratu yang ke-10. Fadilatu ashabi Musa. Keutamaan para pengikut Nabi Allah Musa. Ini diambil dari riwayat yang tadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiba-tiba saya melihat sawadun azim, hitam yang besar. Ini orang yang sangat banyak. Dikatakan ini ya umatnya Nabi Allah Musa. Umatnya Nabi Allah Musa. Menunjukkan katanya beliau rahimahullah keutamaan pengikutnya Nabi Allah Musa. Namun ya ikhwan yang lebih tepat menggunakan bahasa kasratu atba'i Musa. Paham ya? Jadi bukan menggunakan bahasa keutamaan, bukan fabilah, bukan keutamaan sahabatnya Nabi Allah Musa, tetapi lebih tepat lebih tepat dikatakan sebagai kasratu atba'i Musa. Banyaknya pengikut Allah Musa. Sebab riwayatnya hanya membahas tentang masalah kuantitas. Hanya membahas masalah jumlah saja. Idrufi Ali sawadun azim. Tiba-tiba ditambahkan pada saya jumlah yang sangat besar. Sehingga dibahas apa ini? Jumlah. Sehingga lebih tepat dikatakan kasratu atba'i Musa banyaknya pengikutnya Allah Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga berbeda dengan umat Islam, berbeda dengan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada mereka ada kuantitas secara jumlah dan juga pada mereka ada kualitas mutu. Ini baru dikatakan sebagai fadilah, sebagai keutamaan. Al-Hadiyata Ashrata yang ke-11 Arbul Umami Alaihi alaihi salatu wassalam. Umat-umat ini akan ditampakkan uh, ditampakkan bukan akan telah ditampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-11 bahwasanya umat-umat ini ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam hadis Ibn Abbas itu. Waridat alayyal umam umat-umat ini ditampakkan kepada saya. Nah, ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ditampakkannya umat-umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua faedah. Ini memiliki dua faedah untuk Rasul. Faedah yang pertama ialah tasliyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi ketika itu beliau melihat adanya seorang nabi yang hanya pengikutnya tiga, ada yang empat, ada yang lima, ada yang cuma tiga, ada yang cuma dua, ada yang cuma satu. Bahkan ada pula yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini sebagai hiburan untuk, Rasulullah SAW. Jangan putus dakwah dengan alasan tidak ada orang yang mau mengijabainya. Sehingga dihibur. Ya, nabi-nabi yang dahulu. Ada nabi yang cuma satu pengikutnya, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, sedikit. Sehingga beliau terhibur ketika mengetahui yang demikian itu. Paham? Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada kaumnya dan tidak diterima oleh kaumnya, itu bukan berarti beliau orang pertama yang demikian. Sudah didahului oleh nabi-nabi yang sebelumnya, dia mendapatkan perlakuan yang sama dari kaum. Nah, faedah yang kedua ialah bayanu fadilatihi alaihi salatu wassalam wa syarafih. Mengandung faedah untuk menjelaskan tentang keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sisi mana ini? Di mana disebutkan di situ umat beliau umat yang terbanyak, umat beliau umat yang berkualitas. Sehingga ini ada ada ada faedah menerangkan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas para nabi-nabi yang lainnya. Paham? Apalagi dalam hadis wa lati Adam wa fakhar. Saya ialah tokohnya anak Adam dan bukan kesombongan. Ini ada faedah. Ada faedahnya. Naam. Asaniyata asyrata. Yang ke-12. Anna kulla ummatin. Bahwasanya masing-masing umat. Tuhsyaru wahdaha akan dikumpulkan sendirian ma'anabiyiha bersama dengan nabinya masing-masing. Jadi masing-masing umat nanti di pada mahsyar akan dikelompokkan dengan nabinya masing-masing. Ini diambil dari hadis tadi itu. Wa ra'aitun nabiyya wa ma hurrahtu wa ra'aitun nabiyya wa ma hurrajulu wa rajulan. Dari kalimat ini. Saya melihat Nabi bersama dia ada tiga orang, sampai sembilan orang. Saya melihat Nabi bersama dia ada dua orang, atau ada satu orang. Kalimat dan bersamanya, bersamanya ada sekian orang. Itu menunjukkan bahwasanya mak, masing-masing umat itu dikumpulkan bersama dengan nabi sendiri-sendiri. Hada Ini yang ditunjukkan sama riwayat ini. Sehingga nanti umatnya Nabiullah Musa, dengan Nabiullah Musa, umatnya Nabiullah Isa, dengan nabinya. Agar masing-masing umat akan dikumpulkan sendiri-sendiri bersama dengan nabinya. Maka demikian pula Nabiullah umat Islam maka akan dikumpulkan Insya Allah taala bersama dengan nabinya masing-masing. Dan juga ditunjukkan oleh ayat Allah taala wa tara kulla ummatin jafiyah kulla ummatin tud'a ila kitabihah. Masya Allah. Asalisata asyrata. Yang ke-13. Qillatu man istajafa. Alil anbiya. Sedikitnya orang yang memenuhi dakwahnya para nabi. Sedikitnya orang yang memenuhi dakwahnya para nabi. Ini yang dilihat dari pembahasan tadi itu. Para nabi cuma punya tiga orang pengikut sampai sembilan orang pengikut. Ada lagi yang cuma punya dua pengikut ada lagi cuma satu pengikut. Ada lagi yang tidak punya sama sekali. Ini menunjukkan apa? Sedikit sekali orang yang mau mengijabahi dakwahnya para nabi. Ini para nabi ya, ikhwan. Apalagi para dai. Apalagi para mubalek, para ustadz. Para nabi saja yang uh, mulia, yang sangat utama di sisi Allah Taala disertai dengan ayat-ayat tanda-tanda kenabiannya yang langsung dilihat sama kaumnya tanda-tanda kenabiannya itu saja e, jarang yang beriman apalagi para dai wa apalagi para ustaz wa apalagi para syekh yang bukan nabi tidak membawa tanda-tanda kenabian maka tentunya khonafina azakumullah min babi aula lebih-lebih lagi tidak dikabulkan harus sedikit sekali Sedikit sekali orang yang memenuhi panggilan dakwahnya. Maka berita yang seperti ini khonamtina azakumullah menunjukkan kepada kita yang pertama uh, al-ibrah fil haq ialah al-haq ya ikhwan. Yang dianggap yang dipegangi ialah kebenaran. Uh, wal ibrah bukan dengan banyak memang yang dianggap untuk mengetahui kebenaran bukan dengan banyaknya pengikut semata-mata Sedikit atau banyak itu bukan ukuran. Ukuran kebenaran ialah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang uh, yang perkara berikutnya yang saya kita ambil dari sini ialah ini tasliyatun lidu'at. Hiburan untuk para dai yang menyerukan kebenaran ketika mendapati masyarakatnya tidak respon, masyarakatnya tidak mengijabahi dakwahnya, dia dikucilkan, dikecilkan, dilecehkan, dihinakan. Itu menjadi hiburan bagi dia. Ternyata dia bukan orang pertama yang berbuat demikian. Sudah ada terlebih dahulu sebelumnya orang-orang yang lebih mulia dari dia. Dari kalangan para nabi, para rasul yang juga mengalami hal yang seperti ini. Sehingga dia pun menjadi tabah hati, sabar, ikhramah, teguh pendirian dalam berdakwah sampai akhir hayat. Allahumma yang namanya kebenaran ikhwan sangat asing. Wakalil asba'uh. Sedikit pengikutnya. Dan al-batil kathir. Yang namanya kebatilan sangat banyak. Wa kathirun asba'uhu. Banyak pula orang-orang yang ikut dengan perkara kebatilan. Wallahu musta'an. Tidak ada satu kebatilan pun. Melainkan engkau melihat di belakangnya ada pengikut. Walaupun kebatilan yang paling batil yang sangat menyalahi fitrah sekali. Ada di belakangnya dia orang-orang ikut sama dia. Ya Pak ya? Oh, mantuk. contohnya bagaimana ya kawan Yang paling batil sekalipun ada yang ikut. Hah? Adanya, katanya adanya orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Berapa orang yang ikut? Oh banyak. Namanya ah, faham apa ini? Faham ateis. Faham ateis katanya. Suka banyak. Nah, ya Itu menyalahi fitrah ya. Kenapa kamu menyalahi fitrah? Karena fitrahnya masing-masing makhluk itu meyakini adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pencipta. Banyak pengikutnya. Hah? Wakana. Fallahul musta'an. Arabi ada asyara. Yang terakhir insyaAllah. Yang ke-14. Anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdah. Seorang Nabi. Seorang Nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun. Maka nanti dia melalui kiamat datang sendirian. Paham ya? Seorang Nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun, maka nanti di yaumul akan datang sendirian. Ya tiwah. Ini dari, dari lafaz wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan saya melihat seorang nabi tidak ada padanya seorang pun. Sehingga dia seorang diri datang di apa namanya di padang mahsyar dikumpulkan di mana mahsyar seorang diri dengan tanpa adanya pengikut. Nah, ini beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan hadis dan bab tahqiqut tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub. Dan insyaallah taala pada pembahasan yang berikutnya kita lanjutkan masalah-masalah yang lain dan insyaallah masuk kepada bab yang berikutnya pula. Wallahu taala ala bisawab. Bila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Yang membersihkan kotoran, hukum aslinya menggunakan air, Tamam? Bisa dituang, bisa dilap, bisa diawakan. Yang penting apa namanya najisnya itu bisa hilang. Allahu taala alamu bisawab. Bagaimanakah cara sujud sahwi? Caranya ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam, ada yang merinci. Kalau apa namanya kelupaannya dalam bab kurang ke, ke, karena kurang kurang amalan ibadahnya eh, kurang amalan sholatnya nah, sebelum salam kalau kelebihan jumlah ibadahnya eh, jumlah sholatnya rakaatnya atau apanya setelah salam ada lagi yang merinci eh, sujud itu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW karena pada waktu itu ada beberapa kejadian di zamannya Rasul terkadang sebuah kejadian beliau sebelum salam di yang lainnya setelah salam sehingga ditengok riwayatnya bagaimana kejadiannya maka dilakukan persis seperti yang dilakukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadal akhir wal aula pendapat yang terakhir ikhwan yang, yang yang lebih tepat yang lebih layak dalam rangka untuk mencenur Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi pada khusus untuk kejadian-kejadian yang terjadi zamannya Rasul kalau menimpa di zaman sekarang ini juga maka kefiahnya disamakan dengan e, contohnya Rasulullah SAW. Adapun kalau kelupaannya, karena kelupaannya itu di luar itu semua, di luar itu semuanya, maka jawazul umrain diperbolehkan dua-duanya. Bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Kaifiannya bagaimana? Kalau misalkan dia sebelum salam, telah dia tasyahud akhir, selesai banyak tasyahud, banyak salawat, banyak ta'awud, sebelum dia salam, dia bertakbir. Allahu Akbar sujud. Memang sujud. Membacanya ia membaca doa sujud. Kemudian tapi lagi Allahu Akbar duduk. Membaca doa-doa duduk. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar sujud. Juga membaca doa sujud. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Dan langsung salam. Sehingga tidak mengulangi tasyahudnya lagi. Langsung itu. Selesai dua kali sesawi, langsung dia salam. Baik, sekarang kefiahnya setelah dia salam. Dia baca tersahud, baca salawat, baca ta'awud, kemudian dia salam. Setelah dia salam, dia takbir lagi. Allahu Akbar, sujud, sahwi. Kemudian Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud lagi. Allahu Akbar duduk, kemudian salam lagi. Kemudian salam laki. Itu kefianya. Apa hukumnya orang yang meminta bantuan harta kepada orang lain untuk melunasi hutangnya? Minta bantuan sih bagaimana maksa di sini? Gali lubang untuk lubang atau bagaimana? Kalau semata-mata gali lubang untuk lubang, hutang sama si fulan sekian. Nah, jatuh tempunya, utang lagi sama si fulan, dibayarkan ke sana, terus begitu. Insya Allah pasti masalah nggak ada masalah. Cuma dia kisahnya cuma begitu aja. Tetapi kalau misalkan meminta bantuan orang lain, dalam artian minta kepada orang lain untuk melunasi hutangnya, dirinci. Dirinci. Kalau misalkan dia sebagai seorang anak minta sama orang tuanya ada syai'un la ba'sa bihi insyaallah, enggak ada masalah. Kalau itu adalah orang tuanya. Dan orang tua masih berkewajiban untuk mengurusi anaknya selama itu anak belum mampu belum mampu. Tapi saya minta kepada orang lain, saya minta kepada si Fulan, saya minta sama si Yusuf, Yusuf saya minta uangnya ini berapa? Saya punya utang ini sama pihak lain. Minta saya sama dia, itu namanya tasawul, tasawul. Minta-minta ngemis, yang namanya ngemis tidak halal kecuali dalam dalam beberapa perkara saja, dalam beberapa perkara saja. Sehingga aula lebih tepat tidak meminta-minta sama orang lain. Usaha untuk melunasi hutangnya dengan cara yang halal dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya. Lain hal kalau misalkan dia utang lagi sama orang lain, nggak ada masalah. Pada hari kiamat tidak akan melangkah kaki anak Adam sebelum ditanya empat perkara. Ditanya masalah umurnya, hartanya, badannya, dan ilmunya. Ilmu manakah yang akan dipertanyakan nanti? Ilmu syariah. Al-ilmu syar'i fima amila fih. Ilmu agama dalam adalah apa eh, pada perkara uh, amalan dia apakah dia telah mengamalkan ilmunya atau tidak oleh ilmu syar'i ini umum bahasanya baik itu yang dihukumi wajib secara hukum fikih atau yang dihukumi sunnah secara semuanya akan dipertanyakan nah jarak berapa kilometer bisa dikatakan safar ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini was sahih dan yang tepat insyaallah taala bahwasanya ini kembali kepada urf kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kalau mereka pergi ke sebuah tempat, mereka katakan sebagai sahar, pepergian, maka dikatakan sebagai pepergian, maka dia pun memiliki hukum musafir dengan tanpa batasan kilo atau yang misalnya. Ada yang mengatakan pengertian uruf di sini, kebiasaan di sini ialah uruf al-mutaqaddimin, kebiasaan sesuai dengan zaman timur dulu, bukan dengan zaman sekarang. maka kalau zaman sekarang karena tidak sini Irian Jaya naik pesawat cuma tiga jam nggak capek. Hah? Tidak bawa apa-apa pun juga nggak ada masalah. Di pesawat juga dikasih air minum. Karena dikasih makan di sana. Nggak lelah, nggak capek. Padahal jauhnya minta ampun. Ada yang mengasing ada yang mengatakan kembali pada uruf al-mutaqaddimin. Kebiasaan orang-orang dahulu. Artinya apa? Zaman zaman zaman untuk Misalnya, nah, ya, diperkirakan zaman dahulu kalau menunggang kuda, tamam, ke sebuah tempat, itu dikatakan sebagai safar, maka dikatakan sebagai. Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan Sehingga dikembalikan pada kebiasaan masyarakat yang ada. Apa hukumnya seorang ibu yang menyusui anaknya lebih dari dua tahun? Enggak ada, saya enggak, enggak, enggak pernah mengetahui adanya riwayat atau ayat yang melarang demikian. Yang ada ialah pembahasan e, eh, masa susuan itu dua tahun. Ada pelarangannya Allah alam. Sehingga ini dikembalikan kepada medis. Dikembalikan kepada secara medis, secara kesehatan. Kalau memang eh, menyusui sang anak lebih dari dua tahun itu nggak ada masalah. Maka nggak ada masalah pula. Perkara sifatnya mubah. Tapi kalau secara medis dikatakan lebih dari dua tahun akan membahayakan sang anak, maka jangan dilakukan. Sebab itu mengandung kemotoran bagi sang anak. La doror nggak ada kemotoran dan tidak boleh boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Pengetahuan saya, khobar yang saya terima dari medis menyusui anak lebih dari dua tahun bisa membahayakan anak. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada atau dalil yang menyebutkan bagi wanita dan anak-anak yang tidak ikut sholat Jumat ketika mau sholat duhur harus mengikuti atau mendengarkan khutbahnya sakat terlebih dahulu? Enggak ada, enggak ada demikian. Tidak ada yang mengatakan demikian dan juga tidak ada persyaratan demikian. Sehingga untuk kaum wanita yang di rumah, yang nggak yang enggak ikut sholat Jumat bersama dengan imam, dia sholat duhur empat rakaat, bukan dua rakaat, empat rakaat. Ada masalah waktunya ialah ketika telah masuk waktu duhur. Ini yang harus diperhatikan. Sebab uh, uh, untuk Jumatan, untuk Jumat itu diperbolehkan untuk lebih dahulu. Sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari itu diperbolehkan memulai memulai khutbah Jumatnya. Jadi kami, hadahu. Sehingga kaum wanita harus jeli dalam masalah ini. Dilihat apakah telah masuk waktu sholat atau belum. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka segera dia sholat dengan tanpa menunggu selesainya khutbah imam. Apalagi setelah selesainya jamaah pulang dari masjid. Hadahu. Wallahu ta'ala alam Ya fi insyaAllah. Cukup sampai sini saja. Sudah siang. Pengurus yang lainnya sudah شكل شامر شيء أنا أنا ها والله نكتفي لنا إن شاء الله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين